Syaikhul Islam mengatakan wal bid'atu allati yu'addu biha rajul min ahli ahwa eh, min ahli bid'ah man tasharo inda ahli ilmi bis sunnati, mukhalifatuhu mukhalifatuha lil kitabi wa sunnah kabid'atil khawarij war rawafid wal qadariyah wal murji'ah dia mengatakan bidah yang dengan bidah itu seseorang akan dihitung sebagai ahlu bidah ataupun ahlul ahwa yaitu sesuatu yang masyhur di kalangan ahlul ilmi dengan sunnah yaitu bertentangannya dengan Al-Quran ataupun sunnah seperti bid'ah khawarij bid'ah rafidah bid'ah qadariyah dan bid'ah murji'ah. Hmm. Maka Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau memberikan dua dobit dua batasan yang dinamakan dengan ahlul ahwa dengan berdasarkan dobit syar'i ahlul ahwa hum tabi'a aw man yattabi'u al hawa wa tarku al kitab wa sunnah Pertama, dobit ahlul ahwa adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dan meninggalkan Quran dan sunnah. Meninggalkan Quran dan sunnah. Dalam ayat Al-Quran telah berkat, dikatakan, Tama ba'dal haqqi ila dolal. Fa'in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Jadi kalau mereka tidak mengikuti kamu, maka ketahuilah sesungguhnya mereka adalah mengikuti hawa nafsu. Fa'ahlul ahwa mayatabi al ahwa. Kemudian dobit yang kedua, Ibnu Taimiyah mengatakan yaitu sesuatu yang masyhur mukhalafahnya. Jadi sesuatu yang masyhur mukhalafahnya. Bid'ah yang masyhur. Sebab mungkin nanti ya, harus bidah yang masyhur. Artinya apa? Yaitu penyimpangan-penyimpangan yang masyhur di kalangan para ulama. kita bidah yang masyhur umpamanya orang mengatakan Al-Qur'an makhluk. Ini bidah yang masyhur. Ya. Orang mengatakan umpamanya Allahu pikuli makan. Ini bidah yang masyhur. Ataupun orang mengatakan umpamanya al-iman Kaulun fakot iman adalah hanya ucapan. Ini adalah bidah yang masyhur. Nah. Tapi di sana ada perkara-perkara yang berkaitan dengan ijtihad, maka sahibuhu la yutabar mubtadi. Nah, ada perkara-perkara yang berkaitan dengan ijtihad, maka seseorang itu tidak dikatakan mubtadi dan tidak dikatakan apa? Sahibul ahwa karena dia adalah tidak mengikuti hawa nafsu dalam intinya. Tidak mengikuti apa? Hawa nafsu. Wa inna ma qad yakunu al khata fil faham. Akan tetapi kadang-kadang ini adalah salah dalam pemahaman. Oleh sebab itu, saya sering mendengar dari ucapan Syekhuna Mukbil Ibnu Hadi Al-Wadi rahimahullah taala ketika ditanya tentang bid'ah ini. Man huwa sahibul bid'ah? Siapa sahib ahli bid'ah ini? Beliau mengatakan, Ketika ditanya, hal kullu man itasaba ila ikhwan muslimin annahu minal mubtadi? Apakah setiap orang yang intisab kepada ikhwan muslimin dia itu adalah mubtadi? Beliau menjawab, man arafa ikhwanal muslimin wa yatabanna biha bahwa mubtadi. Beliau mengatakan orang yang tahu tentang ikhwan muslimin dan dia menjadikan ikhwan muslimin ataupun kuwait-kuwait mereka sebagai mabda dalam dakwahnya maka dia itu adalah mubtadi adapun awam orang-orang yang awam muqallidun falaisu min ahlil bid'ah adapun orang-orang yang muqallid maka dia itu bukan ahlu bid'ah nah, Lakin huna kami minat tanbih akan tetapi di sini ada tanbih ada tanbih hal kullu man qalada ahlal ahwa annahu laisa ahli bid'ah tapi di sini juga ada satu tambih. Apakah setiap orang yang hanya taklid tidak dikatakan ahlu bid'ah? Fal jawab la. Maka jawabannya lah. Maka jawabannya tidak. Kenapa tidak? Para ulama telah mengatakan demikian juga ayat-ayat Al-Qur'an telah mengatakan ada taklid yang di situ madmum. Seperti taklid orang kepada syirikan mereka mengikuti bapak-bapak mereka. Maka orang yang taklid al-i'rad anil ilmi wa annahum yutabi'u man laisa ahlan bil itiba fala udrahu fala udra lahu wa yulhaq annahu min ahli bid'ah adapun orang-orang yang muqallid dia itu i'rad anil ilm dia itu tidak mau untuk mendengarkan ilmu jadi tidak mau kalau dijelaskan ataupun dia mengikuti seseorang yang tidak berhak untuk diikuti laisa ahlan bil itiba maka dia tetap tidak mendapatkan udur dan dia yulhaq annahu min ahlil bidah karena ayat-ayat Al-Qur'an mengisyaratkan kepada hal itu di ayat-ayat Al-Qur'an mengisyaratkan kepada hal itu seperti ya <coughs> apa dalam ayat Al-Qur'an ya tentang orang-orang yang mengikuti ya bid'ah orang-orang yang sebelumnya. Seperti dalam ayat Al-Qur'an dikatakan inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Ya. Jadi ini dua bid'ah lu bid'ah. Jadi mungkin saja muqallid dia bisa dikatakan dengan ahlu bid'ah. Walaupun asalnya adalah kepada orang-orang yang dia itu menjadikan apa? Eh, menasabkan ataupun dia yang apa menyatakan bidah itu dan menyuruh orang kepada apa bidah ini adalah untuk pertanyaan yang pertama dan nomor dua cukup ya eh. Apa saja penghalang seorang disebut ahlu bid'ah dan kakak kaidah dalam tabdi? apakah dimaksud dengan tabayun dan beberapa urgen penting tabayun di dalam tabdi. Nah, dua pertanyaan kita jawab satu jawaban ya. Hal fit tabdi fihi qawaid wa hal fit tabdi fihi tasabut. Naam. Fit tabdi fihi qawaid wa fihi tabayun. Nah, di dalam apa? Di dalam mentabdikan orang mesti tabayun dan ini wajib bagi seorang dai untuk tabayun ya. di dalam dia mentabikan orang ya dan tentunya saya juga akan membacakan yaitu apa perkataan Syekh Najmi rahimahullahu taala hafizahullahu taala tentang hal ini ya wajib dia adalah untuk tasabut nah, tapi setelah kita sepakat wajib tasabut akan tetapi untuk mentahdir orang ataupun untuk mengatakan pulan bin hal labuda bil musyahadah wal muayyanah ambil istiha istiharah wal istifadah yakti nah tapi di sini dalam kaidah tasabut apakah tasabut seseorang itu ya mesti melihat orang itu melihat apa yang dilakukan oleh orang itu ataupun cukup istifadah wa istiharah istifadah dan istiharoh yang dimaksud ya udah terkenal di kalangan manusia maka jawabannya la yustaratu al muayana, wa la yustaratu al musyahadah yang roji tidak wajib kita melihat secara langsung tidak wajib kita mesti muayana. tapi apabila istighfar wa istiharah adalah cukup ya. seperti dalam kaidah jarah wa ta'dil kita melihat dalam kutub jarah wa ta'dil, tentunya seorang ulama jarah wa ta'dil tidak mesti melihat orang itu dikatakan kadip, Tidak mesti melihat orang itu mesti muayana dilihat oleh dirinya. Tapi cukup dengan apa? Istiharah wa istifadah indan nas. Istifa, istihadah, istifadah wa istiharah indan nas. Ini adalah dobit tabayun. Tapi dalam tabayunnya mesti Ya, seperti dikatakan oleh Syekh Yahya An-Najmi dalam pertanyaan, ya, beliau mengatakan, kasir minan nas la yatasabbatuna fi qadiyati tabdi wa tafsik wa ya'khuduna nas bidzan ila akhiril kalamihi." <coughs> Beliau mengatakan, "La syakka, tidak tidak ragu lagi. Anal wajib alal insan ayatasabbata fil amri." Li'ana hadal qaul anta buda antu talib alaihi bil bayan aw tas'alu anhu amam Allah faqulu man yaqulu fin nas yajibu alaihi ayaqulu bi syai'in muakkad wa ala bidhan amal insan as-sakit fahadha yuqalu anhu bi annahu sakit lahuwa minal haula'i wa min haula'i innama yu'rafu ahlu sunnah wa turaqis salaf ya'rifuna bisyarihim ala hadzal manhaj wa mahabbatim li ahlihi dan seterusnya kalimat yang jelas intinya begini beliau mengatakan tidak diragukan lagi bahwasanya wajib kepada setiap orang untuk tasabut di, di dalam apa tabdi dan tafsik eh, jadi mesti dia itu apa tasabut di dalam apa tabdi dan tafsik eh. <clears throat> kemudian apakah di sana ya ada mawani penghalang-penghalang orang itu untuk dikatakan mubtadi? Ya. tentunya sama seperti koidah apa? koidah takfir. koidah apa? Takfir. Pertama, kita harus mengetahui apa? Bahwasanya perbuatan ini disebutkan oleh syari, disebutkan oleh Quran ataupun sunnah lisanil ulama anahadal fi'il bid'ah. Harus ada dalil ataupun perkataan para ulama yang mengatakan bahwasanya perbuatan ini adalah apa? Bid'ah. Yang kedua, ini benar-benar dilaksanakan oleh orang itu, bukan hanya zon. Si pulan ini sururi, hanya zon dari kejauhan, tanpa ada khobar yang benar. Tidak boleh, tapi harus benar. Kemudian, kalau melakukan hal itu, apakah dia melaksanakannya karena bodoh? Apakah dia melaksanakannya karena belum tahu? Maka tetap di sini apa? ada mawani ataupun syarat-syarat untuk orang dikatakan tabdi atau dikatakan mubtadi ataupun annahu fasik. Yang jelas kaidahnya adalah sama seperti kaidah kita mentakfirkan. Apa hukum duduk di majelis ahlu bid'ah serta bergaul dengan mereka, bergaul dengan mereka dan jenis-jenis muamalah ya. Ikhwan rahimakumullah ya kita harus membedakan ya dan para ulama membedakan di dalam kitab mereka al ahdu bi riwayah wabil ahdi ilm para ulama membedakan antara meriwayatkan hadis dan <coughs> mengambil ilmu mujalasah ahlu bid'ah Adapun mengambil riwayat hadis dari ahlu bid'ah, ya tentunya ini adalah bukan bid'ah mukafaroh. Yang kita bicarakan apa bid'ah? Goir mukafaroh, yaitu bid'ah mufassakoh. Maka para ulama mengatakan, adapun mengambil riwayat daripada ahlu bid'ah dengan syarat dia itu adalah sodukul lisan, dia itu orangnya terpercaya, tidak berdusta, maka para ulama mengambil riwayat dari mereka Adapun mujalasah dalam tolabul ilmi, maka para ulama mentahdir dari sejak dulu. Tidak boleh kita mujalasah, tidak boleh kita duduk bersama ahlu bid'ah. Tidak boleh kita duduk mendengarkan taklim ahlu bid'ah. Kenapa? Al-qalbu layinun. Hati itu adalah lain. Hati itu adalah apa? Sangat mudah untuk terpengaruh. Terutama orang-orang awam Terutama kita yang awam, yang kita tidak tahu tentang syubhat, yang kita tidak tahu secara sempurna tentang penyimpangan. Maka mujalasah bersama ahlul bidah, mujalasah yakni fi muhadarati ahlul bidah haramun. Haram hukumnya, tidak boleh mujalasah. Duduk kita mendengarkan ilmu daripada ahlul bidah. Allahumma Para ulama mengatakan kecuali mungkin di situ ada rukhsah. Ya, semacam ilmu dunia yang di sana ahlu sunnah tidak ada. Kecuali ahlu bid'ah. Ya, walaupun begitu tetap kita harus memiliki apa? <coughs> memiliki perbekalan ilmu untuk menjawab subhat mereka. Ya. Kemudian keimanan yang kuat untuk kesebaran menghadapi mereka. Adapun kita masih melihat di sana ada ahlul ilmi daripada ahli sunnah yang memiliki ilmu tentang ilmu bahasa, yang memiliki ilmu tentang nahu, yang memiliki ilmu tentang hadis, yang memiliki ilmu tentang syariat ini, tentang fikih, tentang akidah. Fala yusmah li ahadin ayu jalis amamal ahli bidah. Maka tidak diberikan toleransi bagi siapa saja di antara kita untuk duduk di depan ahlu bidah. Ya. Kenapa? Ya. Karena tentunya apa? Kita di, dikatakan la'anallahu man awa muhdisan. Allah taala melaknat bagi orang-orang yang memberikan dukungan terhadap ahlu bidah. Ya. Termasuk duduk di depan ahlu bidah adalah mendukung ta'zim wa tabjil. Kita mengagungkan dia karena tentunya kita duduk di, di depan ahlu bidah intinya kita ta'zim kepadanya maka di sini apa? Kita tidak boleh. Kita tidak boleh. Ini adalah apa? Yang berkaitan dengan mujalas duduk dalam mereka. Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan ini uh, <clears throat> yang berkaitan dengan al-hajru al-mubtadi' yaitu menghajar ahlu bid'ah. Ya. Menghajar ahlu bid'ah sebagai contoh-contohnya umpamanya tarkul kalam, tidak mengajak bicara, Tarkus salam, tidak mengucapkan salam, tarku salati ala jenazah, janazatihi, meninggalkan solat kepada apa? Jenazahnya. Kemudian umpamanya tarkun nikah, jadi tidak menikah kepada wanita yang mubtadiah ataupun kepada seorang perempuan yang laki-lakinya mubtadi. Ini yang dinamakan dengan apa jenis-jenis apa? Hajar. Nah, ikhwan rahimakumullah, kita perlu mengetahui dulu dua dobit utama. hajar mubtadi tata'allaku biqaidatil wala wal bara'. Menghajar orang ahlu bid'ah adalah berkaitan dengan al-wala wal barok. Nah, sesuatu yang berkaitan dengan wala dan barok, para ulama membagi dua. Manusia itu ada dua jenis. Ima dia mendapatkan barok secara mutlak, ima dia mendapatkan barok juzi. Ima dia mendapatkan loyalitas secara mutlak, ima dia mendapatkan loyalitas secara juzi. Ini hakikat kaum muslim, hakikat manusia. Yang berhak untuk mendapatkan barok secara mutlak humul kufar, mereka itu adalah orang-orang kafir. Orang-orang yang mendapatkan wala secara mutlak humul muslim, Muwahid at-tuqa. Yang berhak untuk mendapatkan loyalitas secara mutlak mereka adalah kaum muslimin yang dia itu adalah muwahid bertauhid dan bertakwa Baidun anil bid'ah, baidun anil maksiat. Yang mereka jauh daripada maksiat, jauh daripada bid'ah. Nah, jenis yang lain adalah orang yang berhak mendapatkan wala, juga dia mendapatkan barok. Siapa ini? Hum sahibul bid'ah. Bid'ah wair mukafarah wa sahibul maksiat. Yang berhak mendapatkan loyalitas dari satu segi mendapatkan baro dari satu segi siapa? Adalah pelaku bid'ah yang tentunya bid'ahnya bukan mukafaroh ataupun pelaku maksiat yaitu sahibul kabair maka dia berhak mendapatkan wala dari segi dia itu adalah muslim dia mendapatkan baro dari seukuran bid'ah yang dilakukan dari seukuran maksiat yang dilakukan nah maka tahdir ahli bid'ah wa tahdir ahli maksiyah tadur ala qaidah al-wala wal bara wa taduru baina qaidah al-mafasid wal masalih. Maka ihwan rahimakumullah mentahdir ahlul bid'ah jasr ahlul bid'ah adalah dibangun di atas qaidah wala dan barok karena kita tidak boleh memberikan loyalitas dukungan kepada bid'ah. Rasul telah mengatakan, la'anallahu man awamuh bisan. Allah Ta'ala melaknat kepada orang yang memberikan dukungan kepada ahlu bidah. Memberikan dukungan kepada ahlu bidah. Nah. Kemudian kita juga dilarang untuk memberikan loyalitas kepada pelaku maksiat. Di mana dinyatakan tentang Bani Israel itu mendapatkan ikob dari Allah kanu layatanahawna an munkarin fa'aluh sebab mereka tidak mengingkari kepada kemungkaran yang mereka kerjakan nah kemudian dalam dobit kita mentadbik untuk mentahdir orang ini ya seperti umpamanya tarkul kalam tarku salam meninggalkan supaya tidak salam kepada pelaku bidah tidak mengajak bicara tidak sholat di belakangnya tidak menikah kemudian kita tidak apa tidak menyolatkan jenazah tadur bainal mafasid wal masolih itu dibangun juga harus mempertimbangkan yang berkaitan dengan mafasid dan maslahah dengan masih dan maslahah apa yang dimaksud ikhwan rahimakumullah nadribu misalan kita kasih contoh <clears throat> kita kasih contoh umpamanya nah anta al-an masalan fi Korea wa antah wahdaka min ahli sunnah wa qaumuka kulluhum ahlu bid'ah kita kasih contoh anta sekarang sendirian di sebuah kampungnya ahlu sunnahnya cuma satu orang sedangkan sekampung antum adalah ahlu bid'ah pahal nutabik apakah kita mentatbikan untuk meninggalkan salam mereka kita tidak menanya mereka ya. kita tidak bertanya kepada mereka Taban hadza la Tentunya ini adalah kita tidak mentatbikan koidah-koidah yang tadi. Meninggalkan salam, meninggalkan tidak berbicara karena ini tidak ada maslahatnya. Bahkan mafsadat yang akan datang kepada antum. Kata Syekh Albani rahimahullahu taala, Allahumma anta ta'ishu wa taskunu fil jibal atau fil Maka kalau antum akan mentatbikan itu, maka antum diam di gunung ataupun diam di sebuah wadi, sebuah lembah yang tidak ada orang. Tapi apa kewajiban antum pada waktu itu? Ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanati wajadilhum billati ahsan. Jadi jangan timbul pertanyaan ya dengan kaidah-kaidah ini antum berada satu orang Ustadz bagaimana saya harus mentahdir orang-orang sekampung ya nggak bisa Enggak bisa. Nah, lakin hadza aidun laisa mana annana musamaha ma'al mubtadi. Tapi bukan berarti kita adalah musamaha. Mujalasa. Kemudian ta'awun dengan ahlu bidah bukan itu yang dimaksud. Tapi bagaimana kita mentatbikkan kaidah yang tadi. Saya akan bacakan <clears throat> bagaimana Albani rahimahullahu taala ketika ditanya hal itu tentang muamalah dengan ahlu bidah. Nah, tentunya para ulama mengatakan asal kita itu mengucapkan salam adalah hak seorang muslim. Apabila orang mubtadi goir mukafar, dia adalah mufasakoh, tentunya dia adalah seorang muslim. Dia berhak untuk disalami, dia berhak untuk dijawab apa? Salam. Inna salam jazlahu. Hanya saja meninggalkan salam kepadanya dan tidak menjawab salam itu adalah untuk memberikan pendidikan kepadanya agar dia itu arruju minal bidah ila sunnah agar dia kembali daripada bidah itu kepada sunnah adapun ketika antum mentakbik ini tidak ada masalih setelah itu maka ini tidak boleh maka ini tidak apa tidak boleh nah, tidak boleh contoh ya <clears throat> kita juga harus membedakan menikah umpamanya menikah ini harus dibedakan laki-laki dengan perempuan kalau seorang perempuan tentunya lebih aula dia terlarang untuk menikah dengan orang mubtadi. Tapi kalau ditanya tentang sahnya tentunya sah dia itu menikah dengan mubtadi karena bukan kafir. Tapi dia itu mesti tahu dirinya. Sebab apa? Yang jadi wali kan suaminya. Yang akan mengatur adalah suaminya. Maka seorang perempuan dia tidak boleh memilih seorang suami yang mubtadi. Ya, tidak berapa tidak layak baginya untuk menikah dengan seorang apa? mubtadi. Demikian juga seorang laki-laki walaupun dia memiliki ke kemampuan, kekuasaan untuk menundukkan istrinya, tapi ada dua dobit. Pertama apa? Mungkin saja dia itu akan menjadi lain ketika istrinya itu berkata tentang sesuatu sehingga dia itu apa? menjadi mubtadi setelah itu. Ataupun mungkin seorang laki-laki kadang-kadang karena kecintaannya kepada istrinya, kemudian istrinya itu mempunyai keluarga yang tadi dipengaruhi oleh keluarganya dan banyak dalam sejarah yang tadinya sunni kemudian memiliki keluarga yang tadi dia terpengaruh selayaknya seorang sunni memilih adalah orang yang sunniah apalagi bagi perempuan ini yang berkaitan dengan apa dengan nikah ini yang berkaitan dengan nikah ini muamalah kan ini muamalah Eh? Kemudian contoh yang lain, sholat bagi jenazah yang mubtadi. Jenazah yang mubtadi. Tentunya kita harus punya dobit bagaimana kita dengan jenazah yang mubtadi. Ya, kita lihat. Pertama, apakah udah ada yang menyolatkan belum? Ya, udah ada yang menyolatkan belum? Kalau tidak ada yang menyolatkan, ya wajib kita untuk menyolatkan, untuk mengkapani dan menguburkannya. Sebab ini adalah masih muslim, masih ada kewajiban bagi orang muslim. Nah, kalau telah ada yang menyolati, apakah kita ada maslahat kalau kita meninggalkan untuk sholat kepadanya? Ataupun bahkan akan mendatangkan madorot. Mungkin orang akan mengatakan, kok ini orang sunni tapi tidak mau sholat jenazah. Di mana apa? Di sana orang-orang mubtadi banyak gitu kan. Tapi mungkin saja kalau dia itu adalah orang terkenal mengajak kepada apa? mengajak kepada bidah, kemudian kita tidak sholat, orang-orang melihat, wah tidak disolati sama ustadz nih. Apa nih sebabnya? Karena dia mubtadi. Timbul takut orang-orang lain untuk kembali kepada sunnah. Takut kalau saya jadi mubtadi tidak ada yang menyolatkan. Dan nah, di sini apa? ya dulu maaf masoli, Adanya apa? masoli. Nah, adapun kalau antum bertanya, bolehkah kita untuk kerjasama dakwah dengan ahlu bidah? Kita tanya, sebelum saya menjawab, hal hunaka min ahli bid'ah yurid. Ana ta'amal ma'ana tidak wah. Sebelum kita menjawab, sebelum saya menjawab, saya ingin bertanya dulu. Adakah ahli bid'ah yang ingin kerjasama dalam dakwah? Ini hakikatnya tidak perlu ditanyakan. Karena hakikatnya tidak ada. Mana ada orang ahli bid'ah pingin? Kalau kita betul-betul berdakwah dalam sunnah, mereka tidak ada yang ingin kerjasama. Asalkan antum benar-benar sahabat dalam sunnah, asalkan kita betul-betul sahabat dalam sunnah, tidak ada orang yang pingin kerja kerjasama. Kenapa? Karena intinya mereka itu apa? Pingin mengambil nama saja. Pingin mengambil apa? Nama saja. Maka oleh sebab itu ya, ini kadang-kadang surah suatu gambaran yang tidak ada dalam hakikatnya. Tidak ada gambaran dalam apa? Hakikatnya. Nah, oleh sebab itu ya ahli sunnah kaum salafiyin tidak usah antumnya bertanya. Kep ya Ustaz, anak natamal ma'adin. Eh, ahli sunnah, mata amal ma'ahli bid'ah. Ahli sunnah tidak mungkin akan tamul dengan ahli bid'ah. Kenapa antum bertanya? Sehingga kadang-kadang timbul pertanyaan ataupun jawaban syekh yang tidak sesuai dengan jawaban dengan apa yang diinginkan oleh antum. Gak usah ditanyakan. Yang jelas ahli sunnah. Dia tidak mungkin tamul dengan orang-orang ahli bidah dalam apa? Dalam dakwahnya. Kemudian secara umum ya dan tobit-tobit yang ada di sini fa'alaikum wa alaina al-hirs ala talabil ilmi wa ziyadati fil ilmi. Kemudian nasihat yang terakhir bagi kita adalah hendalah hirs ihtimam bil ilmi wa ziyadatu fil ilmi. Kenapa? Saya tadi telah menyebutkan syiar ahli sunnah. At-ta'alum. Wa ta'lim. Wal amal. Syiar ahli sunnah wal jamaah. Itu adalah belajar. Mengajar. Kemudian beramal. Sebarkan oleh antum. Ajarkanlah orang kepada Al-Quran. Ajarkanlah orang kepada sunnah. Ajarkanlah kepada akidah. Ajarkanlah orang itu sunnah akidah yang benar. Kata Syekh Mukbil Hafidhah rahimahullahu taala ketika memberikan nasihat kepada tolabatul ilmi. hendaklah tolabatul ilmi tidak syugul dengan perkara-perkara yang tidak memberikan manfaat kepada dirinya. Min husnil isnal minwari tarku malaya. Ingat ikhwan rahimakumullah, setan itu mempunyai tujuh darajat untuk menggelincirkan kaum muslimin. Lihat dalam adar Salikin. Yaitu apa? Langkah-langkah setan untuk menggelincirkan kita ada tujuh langkah. Pertama, tujuan setan agar kita kafir. Apabila tidak kafir, setan langkah yang kedua, agar kita melaksanakan bid'ah. Kalau kita tidak melaksanakan bid'ah, maka setan mengajak untuk kabair, dosa besar. Apabila tidak melaksanakan dosa besar, setan akan mengajak kepada perkara yang keempat, agar kita melaksanakan perkara-perkara sogoir, dosa-dosa kecil Apabila kita tidak melaksanakan dosa-dosa kecil, maka setan mengajak kita al-mubalaghah fil mubahat. Kita berlebih-lebihan dalam mubahat. Yaitu di antaranya seperti pudul fil kalam, pudul fil ta'am, pudul fil naun, pudul fil mujalasah ila ghairi dalika. Berlebih-lebihan dalam tidur, berlebih-lebihan dalam makan, berlebih-lebihan ya dalam berbicara, berlebih-lebihan dalam berteman, dan sebagainya. Ini adalah merupakan langkah setan. Apabila kita tidak berlebih-lebihan dalam mubahat, maka setan akan datang kepada langkah yang nomor 6. Al-amal bil marjuh watar kurroji. Di mana setan akan menggelincirkan kita agar kita beramal dengan amal yang rendah dan meninggalkan amal yang lebih utama. Ikhwan rahimakumullah. Maka kita semua jangan sampai tergelincir oleh syaitan kita dimasgulkan dengan kila wakola dengan kila wakola bulan wa alan yang tanpa tasabut maka ikbilu alal ilmi maka kita menghadaplah kepada ilmu ajarkanlah orang kepada tauhid ajarkan orang usul salasa ajarkan orang kasbu syubhat ajarkan orang wasitiyah dan sebagainya ajarkanlah hadasana ajarkanlah sunnah ajarkanlah hadis orang mengenal tentang sunnah itu adalah lebih abdul bagi kita semua kemudian ikhwan rahimakumullah setan langkah yang ketujuhnya dinyatakan di dalam hal itu di mana setan apabila tidak mampu yang keenam maka setan akan mengadakan adawah yaitu permusuhan di antara kita pala <coughs> talabatul ilmi as-sabru fi talabatul ilmi maka para pencari ilmu mesti dia itu sobar terhadap mencari ilmu Ikhwan rahimakumullah. Fa'ana ya. la urid al-kalam fikila wakola Yang sebenarnya saya tidak ingin untuk berbicara pulan wakulan ya, dalam hal ini. Sebab saya melihat anna mukhatauhum kesalahan-kesalahan yang ada dan timbulnya kila wakola qala du'at wa inna man syauhum al hasad fi ma bayna du'at karena saya melihat pada intinya terjadinya kila wa kola. Kemudian terjadinya hisom baina duat wa inna al hasad wal fitnah baina duat. Hal itu dikarenakan terjadinya hasad satu dengan yang lainnya, timbulnya fitnah di antara yang lainnya. Karena para ulama mengatakan fitnah yang terjadi baina duat a'zam minal fitnah bainal awam. Karena fitnah yang terjadi di antara duat lebih berbahaya dibandingkan fitnah yang terjadi di kalangan awam. Oleh sebab itu, saya menasihati kepada diri saya adalah kita berdakwah dengan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita untuk kembali kepada manhaj salaf yang sahih. Kembali kita kepada Al-Qur'an dan Sunnah, mengajak manusia kepada akidah yang benar. Ini adalah merupakan manhaj salaf. Ini adalah thariqah untuk membereskan di antara kita fa in tanaza'tum fi syai'in faradduhu ila Allah wa rasul. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum wa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunhi awliya qalilan matadzakarun." alaikum bisunnati wa sunnatil khulafi arsyidin al mahdiyyin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada kita. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, "Inama ahlaka man kana qablakum kasratu su'alim wa ikhtilafu ala anbiya'ihim. Fa idza amartukum bi syai'in fa'tum minhu mastata'tum wa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh." Ini adalah perintah dari Allah, perintah dari Rasul Arruju ilal kitabi was sunnah. arruju ruju ila fahmi salafil ummah. Kun salafian fil akidah. Kun salafian fil manhaj. Kun salafian fil siyasah, Kun salafian fil ahlak. Kita diperintahkan untuk meniti salaf. Baik dalam berakidah. Baik dalam cara manhaj dakwah. Baik dalam ahlak. Baik dalam cara kita bersiasa Kun salafian. Jadikanlah salafi. Jadikanlah kita adalah salafi yang benar-benar. Wala takun kila wa dan janganlah anda ini adalah menerima kila wa qala qabla tasabut sebelum tasabut ini adalah merupakan manhaj ahli sunnah ini adalah merupakan manhaj yang benar yang dititi oleh ulama salaful ummah ihwan rahimakumullah barangkali inilah yang bisa disampaikan dalam daurah ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan adalah merupakan tadkirah bagi kita semua dan ada guna dan manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.